Setelah kita menyelesaikan hadis Abdullah bin Abbas tentang kisah diutusnya Muad bin Jabal ke negeri Yaman, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan walahuma an sahlin bin Sa'ad radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh keduanya lahuma maksudnya adalah Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi terkenal dengan nama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari dari Ansar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat menjelang pertempuran Khaybar. Khaybar ini adalah nama daerah yang di sana tinggal kaum Yahudi. Nah, maka dari itu beberapa kelompok di masa ini mendengungkan syair ketika menantang kaum Yahudi dengan istilah Khaybar Khaybar ya Yahud Jaisu Muhammad sawfa ya'ud nah, maksudnya ingat wahai Yahudi perang Khaybar tentara Muhammad akan kembali lagi tapi mana mungkin tentara Muhammad yang seperti itu mau kembali di masa ini tentara Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan tauhid jauh dari kesyirikan menghidupkan dan menghargai menghormati sunnah beliau jauh dari sikap meremehkan dan mengabaikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang di masa ini notabene mayoritasnya meremehkan sunnah Rasul kesyirikan-kesyirikan terus bermunculan, bagaimana mungkin Jais Muhammad akan kembali? Nah, Jais Muhammad tidak pernah lari tunggang-langgang, sembunyi dari satu gua ke gua, dari satu lereng gunung ke lereng gunung. Ya. Seperti Al-Qaeda. Habis nantang-nantang, ngebom-ngebom sana sini, kemudian sembunyi kalau Jais Muhammad menyatakan ini dadaku mana dadamu. Nah, Itu Menunjukkan bahwa kita masih lemah. Jangan nantang kalau masih lemah, nggak benar secara Islam. Dibenahi dulu barisan, tauhidnya diluruskan, dibersihkan dari kotoran-kotoran kesyirikan, sunnah dihidupkan, diamalkan, akidah dibenarkan, diluruskan. Nah, ini mestinya. Nah, jadi Rasulullah berkata pada saat pertempuran atau menjelang pertempuran Khaybar. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la'utiyanna rayata gadan rajulan Allah wa rasulahu wa Allah wa rasuluhu pasti aku akan memberikan bendera kepemimpinan ini besok. yakni bendera kepemimpinan perang yang akan dijadikan sebagai amirul ma'rakah pimpinan pertempuran besok kata Rasulullah rajulan kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulahu di mana ciri-ciri orang yang akan aku berikan untuknya bendera perang ini tadi adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Ini besok yang akan membawa bendera, ciri-cirinya adalah seorang yang sifatnya, kriterianya adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Luar biasa ini. Sekarang siapa di antara kita yang menyatakan bahwa diri kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya? Menjamin ya, bukan berani menyatakan tapi menjamin bahwa dirinya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Mengalahkan segala urusan duniawi. Ini dipersaksikan oleh Rasul langsung. Bahwa besok yang akan menerima bendera ini yang akan aku berikan kepadanya bendera perang ini adalah seorang mencintai Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa kolbu dia adalah kolbu yang ikhlas di dalam beramal. Kolbu dia adalah kolbu yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, di dalam berbuat. Baik untuk dirinya atau untuk umat. Baik berdakwah ataupun berjuang. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan yuhibbuhullah wa rasuluhu dan orang tersebut dicintai oleh Allah dan cintai oleh Rasulnya. Masya Allah. Mendengar ini, sahabat sangat berambisi untuk mendapatkan bendera tersebut dan dipilih sebagai pimpinan perang. Loh, kok berambisi ya? sahabat jadi pimpinan mereka berambisi karena adanya dua sifat tadi bahwa orang yang besok akan menerima bendera itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita duduk di masjid belajar. Siapa yang bisa menjamin bahwa Allah mencintai kita sekarang? Secara insya Allah, Secara zahir kita pegang buku, saya mengajar, antum mendengar, antum menulis di masjid, mudah-mudahan Allah mencintai. Tapi wallahu alam secara batin. Nah. sementara ini dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi besok orang ini akan menerima bendera ciri-cirinya adalah dicintai Allah dan Rasulnya. Melihat ini sahabat Mudah-mudahan saya yang dapat. Siapa ini kira-kira besok? Siapa yang akan mendapat? Wah, semalam suntuk mereka berbicara. Oleh karena itu, <coughs> mereka berharap sekali. Berambisi karena sifat ini tadi. Dua sifat yang terkait dengan kesucian batin. Rasulullah tidak menyatakan yang pegang bendera besok akan dapat kursi jabatan akan dipilih sebagai gubernur atau akan diberi uh, ini dan itu dari perkara dunia tidak berambisi karena itu sahabat mengharapkan cinta Allah dan cinta Rasulnya kemudian Rasulullah melanjutkan Allah ala yadaihi. Ciri berikutnya bahwa melalui kepemimpinan orang ini tadi, kepemimpinan dalam medan tempur, dalam perang Khaybar, Allah akan berikan kemenangan. Masya Allah. Bisyarah bin Nasr. Kabar gembira akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Rasulullah tahu? Apa Rasulullah tergaib? Jawab, tidak. Jawabannya Rasulullah tidak tahu sedikit pun perkara yang gaib. Ini semua terjadi karena wahyu dari Allah, pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi syahadah atau alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Dan tidaklah Allah menampakkan perkara gaibnya ini tadi kepada seorang pun kecuali dari kalangan Rasul yang memang sudah Allah tampakkan, Allah beritakan padanya. Nah ini repot sekarang. Munculnya beberapa pihak yang diberi nama dengan paranormal atau orang-orang pintar yang menampilkan dirinya tahu perkara-perkara yang gaib. Oh, kamu dilihat di keningnya. Bulan depan kamu dapat pekerjaan. Dilihat lagi. Kamu lahirnya tanggal berapa? Tanggal 15 Mei, Pak. Iya. 15 Mei tahun 69. Oh iya. Jodohnya kamu bertahan hanya 2 tahun. Enaknya itu. Padahal seseorang yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib, maka dia adalah kafir. Siapa yang menyatakan ini? Allah dan Rasulnya. Fonis ini tadi adalah fonis dari Allah dan Rasulnya. Sementara yang diberitakan oleh Rasul ini semuanya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya bahwa Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib? Kita sudah sebutkan tadi beberapa ayat. Nah. Sampai-sampai Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair wa ma massani su Kalau seandainya aku ini diperintahkan Rasul untuk mengumumkan dengan menyatakan kalau seandainya aku ini tahu perkara yang gaib niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan keberuntungan-keberuntungan dan sama sekali tidak akan menyentuh kepadaku suatu bentuk musibah pun atau kerugian. Gak akan menimpa kepada Rasul panah di perang Uhud sehingga pecah gigi gerahamnya. Kalau tahu yang gaib, Rasulullah begitu oh ini perang Uhud, oh ini akan ada panah ini. Langsung dia menghindar beliau. Ternyata tidak Rasulullah terus bertempur dan ternyata ada sebuah panah menghujam ke geraham Rasul dan pecah sehingga darahnya membasahi jenggot beliau. Ketika ada seorang wanita Yahudi yang memberi paha kambing yang telah dibubuin racun. Kalau Rasulullah tahu perkara yang gaib, kalau ternyata bahwa perkara gaib itu merupakan ciri-ciri khas orang-orang soleh. Menebak, meramal suatu perkara yang gaib, mengetahui perkara yang gaib itu merupakan yang dapat dilakukan oleh wali-wali Allah. Rasulullah adalah pimpinan para wali-wali Allah. Rasulullah adalah wali Allah tertinggi. Ternyata Rasulullah menerima daging kambing itu dimakan. Tidak tahu kalau di situ ada racunnya. Lah, berita ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang akan saya berikan kepadanya bendera peperangan ini adalah seorang yang hatinya ikhlas, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Allah mencintai dia. Duh, Allah Bagaimana dia tahu? Jibril aja yang tiap hari naik turun langit. Nggak tahu kok Rasul tahu. Jawabannya karena adanya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Yaktahullah ala yadaih. Dan akan Allah beri kemenangan melalui kepemimpinan dia. Loh, tahu dari mana Rasul? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini semua sebagai alamun min a'lamin nubuwah sebagai tanda-tanda dari sekian tanda-tanda kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu diberi sekian tanda kebenaran kenabian beliau. Di antara bukti kebenaran kenabian beliau adalah mengabarkan berita-berita ini tadi. Ternyata dalam perang Khaybar kaum muslimin menang. Nah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> Yabtahullah ala yadai fabatan nasu yadukuna lailatahum kata Sahal bin Sa'ad kemudian para sahabat pada malam hari itu berbincang-bincang berdiskusi ayyuhum yu'taha Siapa di antara mereka yang akan diberi oleh Nabi bendera kepemimpinan perang ini tadi? Bincang yang satu menyatakan, uh ini mesti orang-orang yang uh, yang akan diberinya orang yang memiliki keberanian, yang memiliki kemampuan memimpin." Wah, ini begini, ini terus berbincang mereka pada malam hari itu. Nah, semalam suntuk sampai mereka nggak bisa tidur yang diangan-angan mereka bukan dapat mobil atau dapat kursi jabatan, bukan. Yang ada di angan-angan mereka adalah bagaimana dirinya mendapatkan kesempatan meraih kedudukan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Falamma asbahu رسول الله صلى sallallahu alaihi wasallam كلهم يرجو أن yu'taha. Ketika masuk pagi hari mereka segera rombongan datang kepada Rasul. Nunggu ini. Mau ditunjuk. Ayah iya, kamu yang akan bawa bendera. Nunggu ini. Siapa ini yang mau kasih? Nah, masing-masing berharap mungkin sudah berdoa ya Allah, berikan kesempatan ini kepada saya ya Allah. Berdoa masing-masing, minta. Nah, berharap. Kejadian ini menunjukkan betapa semangat tinggi sahabat untuk mendapatkan keriduan Allah. Kemudian Faqala aina Ali bin Abi Talib Tiba-tiba Rasulullah bertanya Ini sudah deg-degan Mana Ali bin Abi Thalib? Waduh, bikin mereka gagal ini sudah. Rasulullah tanya Ali dan Ali memang seorang pahlawan. Kalau sekedar ngurus mimpin perang, ahli beliau juga. Nah, waduh sudah habis ini. Nah, Fakila ada yang memberi kabar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwa ainaihi dia sakit matanya ya Rasul, kedua matanya sakit Ali. Sakit mata. Nah, kalau sudah sakit mata mana bisa mimpin perang? Syukur-syukur bisa ikut perang. Iya. Mau mimpin perang apalagi pegang bendera. Nah, berat. Nah. Fa arsalu ilaihi Kemudian mereka mengutus sekelompok sahabat untuk menemui Ali bin Abi Thalib atas perintah Rasul. Fa'utiya bihi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib didatangkan. Kalimat fa'utiya bihi menunjukkan bahwa datangnya Ali bin Abi Thalib dalam keadaan dituntun. Nah, tidak kemudian Ali datang dengan tenang begitu walaupun sakit mata enggak, sudah dalam keadaan parah betul sakitnya betul-betul mengganggu beliau. Sakit yang menimpa kedua matanya. Ini dari kalimat fa'utiyabih bih. Fabasaqa fi ainaihi wa lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Yang lainnya ini masih berharap, oh mungkin karena Rasulullah melihat Ali bin Abi Thalib kedua matanya sakit, nggak bisa mimpin, mungkin nggak jadi nih ngasihkan kepada Ali ya sedikit harapanlah mudah-mudahan diberikan kepada saya. Ternyata Rasulullah SAW ketika Ali bin Abi Thalib tiba, kemudian Rasulullah me meludahkan sedikit ya kepada kedua mata Ali bin Abi Thalib begini. Nah. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa. untuk kedua mata Ali bin Abi Thalib supaya segera sembuh. Fabara'a ka'an lam yakun bihi wajah. Subhanallah seketika itu sembuh. Ya. Maaf, cerita ini bukan kayak cerita manakiban. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim langsung ceritanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Masa katanya ada seorang wali dia masih mudanya suka main layang-layang. Kemudian ketika ada sekelompok orang lewat sudah diingatkan jangan lewat misalnya sedang main layang-layang rupanya tetap lewat mengenai benang si wali yang masih kecil ini. Akhirnya ngamuk si wali menyatakan memang e, buta matanya subhanallah sekian orang itu tiba-tiba buta. Nggak lama setelah itu lewat lagi entah bagaimana kejadiannya si wali kecil yang tadi suka main layang-layang ini tadi menyatakan sembuh sembuh semua nah masya Allah Abu Bakar As Siddiq nggak bisa nah lah kayak bim salabim akhirnya. Tahu bim salabim abrakadabra? Hah? Ya Rabbi. Nah, ini musibah menimpa kepada umat Islam. <coughs> Cerita-cerita seperti ini dibacakan kepada umat. Sampai kapan umat ini bisa menjadi umat yang bertauhid dengan benar? Sampai kapan umat ini akan tetap dalam kondisi seperti ini? Nah, Barakallahu fikum. Lah kalau ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sembuhlah Ali bin Abi Thalib seolah-olah sama sekali sebelumnya nggak sakit. Kedua matanya sembuh seketika. ar-rayah. Kemudian bendera itu diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tidak kemudian sahabat yang lainnya, wah ini KKN, mentang-mentang menantunya, mentang-mentang misanan sendiri. Enggak. Sahabat yang lainnya menerima ini sebagai ketentuan takdir. Dan memang Rasulullah menyerahkan itu semua dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka beriman. Sudahlah. Memang itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pasrah. Nah, tidak kemudian wis nggak ikut perang kan kalau gini. Saya nggak ikut perang. Apa pilih kasih? Mana bisa akan Allah beri kemenangan kalau KKN gini? Enggak. Semuanya sami'na wa ata'na berhusnudzon kepada pimpinan. Nah, berhusnudzon. Diterimalah bendera itu oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali pun tidak kemudian menyatakan, aduh nggak enak Rasul, sudahlah berikan sama ini yang sudah datang mulai tadi pagi. Ya. Enggak, karena ini bukan perkara dunia. Ini adalah kesempatan meraih kedudukan yuhibbullaha wa rasulahu wa Allahu wa rasuluhu. Nah, kesempatan besar. Maka Ali pun nggak basa-basi. Iya mana? Bendera itu. Bendera perang loh ini. Ya. Bukan bendera partai. Ya. Bukan Aku sekedar memberi tongkat komando ya pergantian jabatan ya dari yang ini kepada yang berikutnya. Bukan. Ini urusannya mau perang ini. Megang bendera di tengah-tengah dentingan pedang dan tebasan-tebasan pedang kaum musyrikin dari kalangan Yahud. Nah, ini masalahnya. Dan megang bendera itu nggak boleh di belakang. Nah kalau megang bendera di belakang pasukan kan mundur akhirnya. Fungsinya bendera itu menunjukkan bahwa peperangan terus berjalan. Gak boleh jatuh itu bendera. Nah, harus ada di garis terdepan. Ya. Jadi nggak sembarangan kan? Orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Wakala kemudian Rasulullah berkata, Unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim Thumma ad'uhum إلى Islam. Wahai Ali, diberi ujangan oleh Nabi. Pimpinan perang ini diberi nasihat-nasihat. Di sini disunnahkan bagi seorang yang mengutus dai atau mengutus utusannya atau memberikan kepercayaan kepada seseorang pimpinan negara atau pimpinan perusahaan atau pimpinan pondok pesantren ataupun yang lainnya itu memberikan wejangan, memberikan nasihat, hati-hati ya, jangan begini, lakukan ini, hindarkan ini. Nah, ini Rasulullah menyatakan, unfut ala rislik, jangan terburu-buru, tenang kamu. Begitu mau masuk ke daerah Khaybar, ya, jangan terburu-buru dalam keadaan tenang. Hatta tanzila hatim sampai kamu benar-benar dalam posisi sudah dekat dari kampung Khaybar. Nah, sudah sampai di sana dalam keadaan tidak ada gerak-gerik mau perang. Kenapa? Karena Rasulullah ingin memberikan suatu prinsip di dalam dakwah. Kenapa hadis ini dimasukkan oleh Syekh di dalam bab dakwah? Padahal urusannya perang. Lah, dahulu di antara fikih perang. Nah, perang itu ada fikihnya. Jihad itu ada fikih jihad. Tidak kemudian asal berani atau bisa pegang senjata dan bisa menyatakan Allahu Akbar. Nah, kemudian perang tidak. Dibimbing dengan bimbingan-bimbingan ilmu. Lah, di antaranya adalah kata Rasulullah, tenang, jangan sampai ada gerakan apa-apa. Maksudnya yang diperintahkan tenang di sini bukan hanya si pembawa bendera saja, yang lainnya juga pasukan. Jangan sampai ada gerak-gerik yang kemudian membuat curiga lawan bahwa ini akan ada penyerangan tiba-tiba akhirnya mereka siap tempur juga tidak ada kesempatan mendakwahi mereka. Maka Rasulullah memberikan wejangan ini prinsip-prinsip ini kepada utusannya sebagai pimpinan perang yaitu Ali bin Abi Thalib agar datangnya itu dengan tenang ya ta'anni nah sampai benar-benar mendekati kampung mereka uhum ilal Islam kemudian dakwakanlah kepada orang-orang Khaibar sana kaum Yahudi di kampung Khaibar tersebut serukan kepada mereka agar mereka mau masuk Islam. Agar mereka mau beragama dengan agama Islam. Jadi tenang dulu. Ajak siapa tahu mereka mau. Sehingga nggak perlu tempur. Ajaklah mereka. Ini ada bimbingan dari Rasul terkait dengan masalah adab ya, terkait dalam masalah adab ketika hendak berdakwah ketika bertemu dengan orang-orang yang akan didakwahi nah, tidak petantang petenteng tidak cengingisan iya tapi tenang seorang dai nah menunjukkan sikap ta'anni nah ini yang bisa kita petik dari hadis ini terkait dengan masalah bab ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah atau bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Kemudian prinsip dakwah berikutnya dari hadis ini adalah memulai dakwah kepada orang-orang kafir itu dengan mengajak mereka kepada Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimintai pertolongan, didoai, diistighosai kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada yang berhak dimintai ampunan, dimintai syafaat kecuali Allah saja satu-satunya. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah dan tidak ada ya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus menerima segala perintahnya membenarkan segala berita yang datang dari seorang yang sudah kita menyatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini Islam ajak mereka untuk menerima ini dulu kalau ini menerima, maka ada lanjutannya, paket berikutnya. Nah, kalau nggak nerima, ya sudah, kirim salam. Tahu kirim salam? Ya perang. Nah, kemudian <coughs> Rasulullah menyatakan, Wah birhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi dan kabarkan kepada mereka setelah mereka menerima Islam mau bersyahadatain mau bersyahadatain bukan sekaten sekaten itu asalnya dari syahadatain nah ya, bukan sekatenan syahadatenan nah yakni mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah yang kedua Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatain, kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Syahadat yang kedua, Muhammadan Rasulullah. Nah, mereka sudah nerima itu, maka kita akan sampaikan kepada orang-orang Khaybar, penduduk Khaybar itu agar mereka menerima atau mengetahui dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Salat, saum Ramadan, zakat. Nah, dikabarkan kepada mereka. Nih, yang wajib bagi kalian. Nah. Jadi, ikhwani fiddin azani Allah yakum. Asyahid yang bisa kita petik sekali lagi dari hadis ini terkait dengan bab di samping prinsip dakwah yaitu dengan cara yang penuh hikmah, cara yang penuh adab, yang penuh akhlak. Yang kedua, dimulai dengan menyampaikan Islam. Apa itu Islam? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampaikan kepada mereka ini. Nah. Loh, la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada pencipta kecuali Allah Orang Yahudi mengakui bahwa Allah pencipta. Kenapa masih diajak bersyahadat? Bukan itu makna la ilaha illallah. Keliru. Makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak diibadahi secara benar kecuali hanya Allah. Nah, kaum Nasara beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada. Allah pencipta, tapi saja hanya saja mereka menyatakan bahwa Allah punya anak, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Nah, sementara Islam menyatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satupun tandingan saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menerima tauhid, maka sampaikan tentang ibadah-ibadah yang wajib kepada mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan setelah itu, "Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am." Demi Allah kata Rasulullah. Sungguh kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraan kamu, Allah memberikan hidayah kepada seorang hidayatul Islam. Masuk kepada agama Islam ini. Menerima iman melalui perantaraan kamu. Satu orang saja. Itu lebih utama. Ganjarannya dibandingkan humrim ni'am. Bukan humur kalau humur ya mimnya pakai bomma itu bentuk jamak daripada himar. Tapi kalau humri atau humrun mimnya pakai sukun itu maknanya adalah jamak dari kalimat ahmar merah. Ahmar itu warna merah artinya. Jamaknya humrun Nah, mimnya pakai sukun. Tapi kalau mimnya dibaca pakai boma, humur. maka itu jamak daripada apa? Himar. Apa himar? Keledai. Jauh kan antara makna humrun dengan humurun. Nah, makanya hati-hati e, kalau khususnya baca Al-Qur'an. Ya, kan banyak itu di semaan, di khataman itu baca Al-Qur'an sehari khatam. Itu yang baca subhanallah sudah. Al-Qur'an itu molak-malik sudah. Kalau ketahuan Umar bin Khattab bisa disebelai, betul. Bahaya. Nah, bahaya. Coba beda sukun dengan dhamma aja bisa berubah makna. Bagaimana kalau berubah huruf huruf-hurufnya? Ha dibaca kha, kha dibaca ha. Yang pendek dibaca eh, panjang, yang panjang dibaca pendek. Nah, Bahaya kan? Sangat bahaya sekali. Nah, ini uh, penting untuk mendorong kita belajar Al-Quran. Dan saya sudah selalu nasihatkan kepada seluruh ikhwan. Ya. Alhamdulillah yang di pondok mungkin sudah ada keseriusan tinggal yang di LKI ini. Harus bagian dari waktu kita untuk belajar Al-Quran. Nah, ya, harus kita belajar bagaimana kita mau baca solat di dalam solat kita. Kalau kita nggak bisa baca Subhana Rabbiyal A'la, dia baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Akhirnya berubah makna itu. Nggak ada maknanya, naudzubillah maknanya menjadi negatif bisa menjadi negatif maknanya. Nah, at-tahiyatu lillahi akhirnya. Hak dibaca hak. Maka dari itu jadikan ini bagian daripada hidup kita. Nah, mestinya memang di LKIBA ini ada pelajaran Al-Quran. Paling pas waktunya itu selepas zuhur. Pas ngantuk-ngantuknya itu belajar kiroah karena kiroa itu harus bersuara dia. Kalau sudah harus bersuara, insya Allah bangun. Kalau bersuara masih tetap tidur, ya memang ngelindur namanya tidak. Ya apa kira-kira? Perlu nggak diadakan pelajaran kiroa? Kira-kira perlu nggak? Wajib bukan perlu. Wajib. Alhamdulillahi Alamin. Nah, Aduh, musibah ini. Nah, jadi insya Allah mulai pekan depan. Firman ya, pengurusnya. Nah, mulai pekan depan ada pelajaran kiroah wajib. Nah, semuanya fardu ain. Nah, setengah jam setiap pekan. Nah, untuk belajar qiraatul Quran. Kembali kepada hadis <coughs> Humrin na'am An-na'am Ainnya pakai Fathah Humrun na'am Ini adalah eh, Onta Maknanya an-na'am itu adalah onta Yang berwarna kemerah-merahan. Bukan berwarna merah ya. Yang dimaksudnya kemerah-merahan gitu deh. Putih, kuning, kemerah-merahan. Lah onta yang seperti ini itu onta yang sangat disukai oleh mereka pada waktu itu. Tunggangannya enak, empuk gitu lah. Kalau mobil tuh mobil Eropa. Nah. Jadi yes gitu lah, apa? Enak gitu turun dari mobil dalam keadaan nggak capek perjalanan dari sini ke Jogja. Nah, Ini humrun ni'am atau humrun na'am. Nunnya pakai fathah. Maksudnya adalah sekarang sudah nggak ada di kampung kita apalagi di Indonesia. Hatta di safari itu taman apa kebun binatang safari ya, itu nggak ada humrun na'am di sana. Di negeri Arab sendiri sekarang sudah sangat-sangat berkurang Maksudnya dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau Allah memberi hidayah kepada seorang masuk Islam, menerima Islam, menerima iman dengan perantara engkau itu nilainya jauh lebih baik dari seluruh bentuk harta yang sangat disukai dan orang berambisi untuk mendapatkannya. Ini Rasulullah memberi semangat untuk mementingkan dakwah dan tidak menganggap remeh dakwah. Luar biasa. Nah, perkara dakwah itu. Dan ayat serta hadis yang semakna dengan ini banyak sekali. Nah, banyak sekali. Man dalla ala hudan kana ka ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang, kepada sebuah bentuk amalan yang baik, sebuah bentuk hidayah, maka orang yang memberikan bimbingan ini tadi akan mendapatkan ajar, akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang melakukan amalan yang dia bimbingkan itu. Ngajarkan kepada orang cara sholat. Setiap orang itu sholat dengan apa yang diajarkan olehnya, terus pahalanya mengalir, mengalir dan mengalir. Enak nggak? Enak-enak kita duduk di rumah, pahala ngalir terus. Subhanallah. Lebih enak daripada MLM. Coba sekarang, orang berebut ikut MLM kan? Ya, yang MLM ini, yang itu, yang ini, yang itu, cari informasi, ya ikut pertemuan ini, ikut pertemuan itu, hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi tanpa dirasa ternyata kita ini kebanyakan kita meremehkan urusan akhirat. Sementara Rasulullah menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan baik maka dia akan mendapatkan pahala daripada amalan baik yang dia lakukan itu dan pahalanya orang yang meniru dia. Luar biasa. Ada seorang di antara kita mengajarkan Al-Quran. Seorang dibenahi cara membacanya. Yang tadi dia membaca Al-Quran gak benar. Menjadi benar. Sehingga orang yang diajar ini mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Ketika dia membaca Al-Quran, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Maka sang guru yang mengajarkan tadi walaupun satu huruf, dua huruf akan mendapatkan pahala terus. Terus sampai dia meninggal dunia ila yaumil qiyamah kata Rasulullah. La yang kusumin ujurihim syai'a. Tidak berkurang sedikit pun dari pahala-pahala orang-orang yang melakukan itu. Dan ketika orang yang diajar ini mengajarkan kepada orang lain, terus pahala itu dapat ila yaumil qiyamah. Kalau MLM sampai kapan? mati sudah selesai berhenti. Atau kita keluar dari keanggotaan berhenti. Ya sama juga, ini akan berhenti kalau kita keluar dari keanggotaan Islam. Jadi ya ikhwan, perkara yang penting diakhiri oleh Rasul hadis ini dengan himbauan dan pemberian semangat memotivasi sahabatnya untuk mementingkan perkara dakwah. Sehingga hidup kita ini ambisi yang kita lakukan adalah akhirat. Antum sekarang belajar kitab tauhid. Belajar, ditekuni, dicatat, difahami. Ada beberapa kawan, dua, tiga, empat, tetangga, anak-anak sekolah. Ayo kita kumpul, belajar kita kitab tauhid, bacakan hadis. Dia mengerti dan beramal. Yang satunya juga mengerti dan beramal. Subhanallah. Setiap yang diajar ini beramal dan beramal beramal terus mengalir. Nikmat enggak? Apa yang kita harapkan selain daripada ini? Apa? Semakin kita mengejar perkara akhirat ini, semakin derajat kita naik di dunia dan naik di akhirat. Semakin kita mengejar dunia, semakin kita hancur, semakin rendah, rendah, rendah derajat kita di dunia dan semakin rendah di akhirat nanti. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan di dalam uh, yadukuna ayyakhuduna. Ini sudah di luar hadis. Syekh membantu kita menafsirkan kalimat yadukun. Yadukun artinya yakhudun. Apa makna yakhudun dari kalimat khadha yakhudu? yakni berbincang. Nah, makna ya dukun sama dengan makna ya kubun. Nah, Baik sampai di sini pelajaran kita dan insya Allah kita akan memasuki bab yang baru. Sebelum itu juga diambil dari hadis ini faidah penting yaitu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya, keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sudah dipersaksikan oleh Rasul, didengar oleh para sahabatnya bahwa beliau orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Nah, dan bahwasanya beliau dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Luar biasa. Nah, ini diantara kelebihan Ali bin Abi Thalib yang dikafirkan oleh kaum Khawarij pada waktu itu. Nah, dikafirkan dan ditebas dengan pedang oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk 10 orang atau deretan nama 10 orang yang telah dijamin sebagai penduduk al-jannah. Secara tegas dan langsung Rasulullah mengucapkan. 10 orang tersebut. Di antaranya adalah Ali bin Abi talib. Nah, dan disebutkan oleh para muhadithin sekian hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan keutamaan beliau yang di dalam buku-buku ahli sunnah sudah banyak dan mencukupi sehingga nggak perlu kepada hadis-hadisnya syiah yang membuat-buat hadis palsu Ali khairul bashar faman aba faqad kafar. Ali adalah sebaik-baik manusia barang siapa yang tidak mau menerima hukum ini, ketentuan ini maka dia telah kafir. Subhanallah. Sebaik-baik manusia lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq. Lebih baik dari Umar. Atau lebih dari itu lebih baik dari Rasul yang menyatakan Ali lebih baik dari Rasul dialah yang kafir yang kafir. Nah, yang meyakini setelah ditegakkan hujah kepadanya masih tetap maka dia telah mempertaruhkan keislamannya. Gak perlu kepada hadis-hadis yang dibuat-buat oleh kaum Syiah di dalam upayanya bersembunyi di balik slogan cinta kepada ahlul bait cinta yang dibuat-buat dalam rangka untuk menipu umat Islam. Sampai dinyatakan la taqlu'us syamsu wa la taghrubu illa wa hiya tasta'zin min Ali. Tidaklah terbit matahari dan tidak pula terbenam kecuali dia minta izin kepada Ali. Masya Allah kayak Rabbul Alamin. Ha? Kayak pencipta dan pemilik alam semesta harus ketuk pintu dulu mau terbit mataharinya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, hadis-hadis yang dibuat-buat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.